berikut ini adalah pertemuan yang singkat. Ini kita yang akan Di dalam kata Al-Imam Syafi'i Al-Imam Muhammad Al-Idris Syafi'i Seperti Rujukan-rujukan Al-Idris ini adalah Kitab Al-Hajj Kitab Al-Hajj ini adalah Kitab Yang merupakan Salah satu menunjukkan agama Daripada Al-Imam Syafi'i yang sekarang atau disusun oleh Imam yang dia mengharapkan Nawawi untuk Nawawi. Ya. Nah, ha. sebagaimana juga apa yang tercantum di dalam kisah kita ini tidak ambil dari kita toh betul betul karena ini kerja yang merupakan syarat penjelasan tidak boleh disampaikan ada di sini karena itu perhatian sekali pembahasan tentang zakat kita sesuai dengan hak dan imam Saya tidak bicara tentang mazhab yang lain. Kita bicara tentang mazhab Imam Syafi'i sebab kita orang Indonesia mayoritas kita adalah

Sebab mayoritas orang punya semangat yang besar untuk Islam dan Islam. Punya semangat besar untuk membantu umat Islam di dalam kedaulatan. Cuma hal yang kurang semangat besar tapi hukum mereka harus tahu harus dipunyai

Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110 dan banyak lagi ayat-ayat yang lain Allah Taala berfirman dirikanlah salat tunaikanlah zakat dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian tentu kalian akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa melihat dan apa-apa yang kalian kerjakan. Ini firman Allah tentang kewajiban berbuat nah ini kan yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat شارك Akikah merupakan penyucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangan. Nah, kekurangan ini maksudnya apa? Macam nah, kayak sholat fardu, ya. Sholat fardu disempurnakan dengan sholat rawatib, kemudian sedekah. Kekurangan Gracias. Kita puasa, anak masih dari Allah Kita puasa,